sebelum kami mulai, kami harapkan kepada ikhwan sekalian yang masih berada di belakang, mungkin agak maju. Ya. Agar saudara-saudara kita yang masih berada di jalan bisa sama-sama duduk di tengah kita. Untuk itu kami harapkan yang masih berada di belakang untuk mengisi soft yang kosong atau tempat yang masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma fasalli wa sallim على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد yang sama-sama kita hormati selaku Ketua Yayasan Baitul Muttaqin Bapak Haji Jana dan seluruh pengurus-pengurusnya dan yang sama-sama kita hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Mutakin beserta para setap dan yang sama-sama kita hormati seluruh panitia penyelenggara kuliah subuh Masjid Baitul Mutakin dan yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat para alim ulama wabil khusus alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al Ustaz Dr. Safik Riza Basalamah Alhamdulillah kami ucapkan ahlan wa sahlan fi hadal majlis dan yang sama-sama kami hormati para hadirin dan hadirat Ikhwani wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Mudah-mudahan kita semua Senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Pada pagi hari ini Di waktu yang terbaik Di waktu subuh kita bisa sama-sama hadir dalam rangka tolabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan mudahnya langkah kita ke majelis ini, ke masjid ini, mudah-mudahan memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga untuk putra-putri beliau, istri-istri beliau, dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat ikhwani wa akhwati fillah. Langsung saja mari sama-sama kita ikuti kuliah subuh yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Safik Riza Basalamah dan kajian pada subuh kali ini yakni kisah seekor sapi. Kami sebagai pembawa acara belum ada sama sekali bayangan dari judul tersebut namun mudah-mudahan mari sama-sama kita mengikuti dari guru kita langsung Al-Ustaz Safik Riza Basalamah. Untuk itu kepada beliau wa alaihi yatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله Segala puji bagi Allah Dan segala puji senantiasa seharusnya Kita panjatkan untuk kehadirat Allah Jalla Jalaluh tidak ada kenikmatan melainkan dari dirinya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kata Allah melainkan itu dari sisinya. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kata Allah, Kebaikan apapun yang menimpa dirimu itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Adapun keburukan yang menimpa kita itu karena kita sendiri. Maka segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmatnya. Hari ini kita bisa berkumpul, bisa bangun, menggerakkan kakinya ke rumah Allah. Wallahi jamaah. Antum bisa menghayati makna la haula wa la quwata illa billah. Kenapa tatkala muadzin mengatakan hayya ala salah, hayya ala falah. Kita tidak juga mengatakan hayya ala salah, hayya ala falah. Tapi kita mengatakan La haula wa la quwata illa billah. Ada sebagian orang yang bisa lari sepanjang 10 km. Tapi masjid 100 meter dari rumahnya dia tidak bisa datangi. Ada orang yang Masya Allah bisa mengangkat beban puluhan kilo. Tapi dia tidak bisa mengangkat beban saudaranya yang hanya beberapa on haula wala quwata illa billah. Maka kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang menggerakkan kita ke rumah Allah ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu Semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.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 Faksusil qasasa allahum yatafakkarun. Ceritakan kepada mereka. Cerita-cerita, kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Ketika para sahabat minta kisah kepada Nabi alaihissalam, Allah menurunkan surat Yusuf. Allah mengatakan, Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan, mengkisahkan kepadamu kisah terbaik. Karena secara naluri manusia itu suka mendengarkan cerita. Walaupun ceritanya bohong. Antum lihatlah. Kenapa orang suka nonton film? Bohong padahal ceritanya. Apa biasanya? Batman. Itu rame yang anak heran. Masya Allah, bayar orang-orang ini dibohongin. Jadi coba antum tanyakan kepada orang habis nonton. Tanya, mas itu ceritanya bener nggak? Ya bohong lah Ustaz, kata dia. Antum awal datang udah tahu bohong. Mau dibohongin. Ya udah tahu. Terus kenapa dilihat? Ya nggak tahu juga. Kenapa kita suka dibohongin? Kenapa hoak itu gampang menyebar? Karena kita suka dibohongin. Baca cerita itu dalam Al-Quranul Karim. Baca cerita-cerita Nabi alaihi salatu wassalam. Agar antum dapat pelajaran. Tuh. Nabi Musa Alaihi alaihissalam adalah yang paling banyak ceritanya. Sebutkan di tiga surat aja cerita Nabi Musa. Anak kasih hadiah. itu. Nah, Surat Sof, surat Sof. Surat As-Sof, ay, na'am, As-Sof. Terus Tunggu dulu ini belum selesai. Tiga ini. Ntar selanjutnya. Surat yang pendek-pendek. Masya Allah. Nyerah antum. mendengar apa yang Kasih hadiahnya antum. Antum. Surat Al-Kahf. Kemudian. Jangan satu juga. Banyak ceritanya itu. An-Najiyat. An-Nazi'at. Iya. Betul. An-Nazi'at. Kemudian udah tiga ya. Satu tambah dua. Banyak ceritanya jemaah. Al-Baqarah. Kita ini mau cerita Al-Baqarah. Cerita sapi. Sampai sapi itu menjadi nama sebuah surat. Dalam Al-Quranul Karim, Allah menceritakan cerita binatang. Karena orang suka diceritai tentang binatang. Antum waktu kecil. Diceritai kancil sama buaya. Kancil sama petani. Allah tuh cerita tentang semut. Ada cerita tentang semut. Ada cerita tentang gajah. Cerita tentang hud-hud. Burung hud-hud. Cerita tentang sapi. Subhanallah jemaah. Bulan Muharram. Kita tahu bulan yang paling agung. Di antara bulan-bulan yang dicintai Allah adalah bulan Muharram. Bahkan puasa termulia setelah bulan Ramadan. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram adalah berpuasa di bulan Muharram. Sepuluh Ashura itu mengenang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Syukurnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Bahkan sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan, puasa 10 Muharram itu wajib seharusnya kita lebih gencar lagi untuk mengenalkan umat manusia dengan 10 Muharram. Pada tanggal itu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun. Malam harinya ketika Nabi Musa berangkat meninggalkan Mesir ini ada cerita juga tentang Nabi Musa alaihissalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dijamu oleh seorang Arab Badui. Dijamu sama dia. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Badui ini, "Idza ataital Madinah fa'tina." Kalau engkau datang ke Madinah, kau datang ke tempat kami. Kenapa Nabi SAW mengatakan hal itu? Beliau ingin membalas kebaikan orang itu. Karena beliau yang menyampaikan kepada kita man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Yang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya. Ketika engkau mampu, balas kebaikannya. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi. Kalau engkau enggak punya apa-apa, ya doakan. Katakan jazakumullahu khairan. Akhirnya suatu saat Badui ini mampir ke Madinah datang ke Masjid Nabawi menyumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada dia, "Sal hajatak." Engkau kepingin apa? Silahkan engkau minta hajatmu. Subhanallah jemaah. Gimana kalau antum dapat kesempatan bisa minta dari Nabi SAW. Apa kata orang badu ini? Dia mengatakan, Naqah arkabuha wa a'nuzun yahlubuha ahli. Ya aku nggak minta banyak lah Nabi SAW. Aku minta seekor onta betina yang bisa dikendarain dan minta beberapa ekor kambing yang bisa diperes susunya buat keluargaku. Menurut antum banyak apa nggak permintaannya? Hah? Banyak. Masya Allah. Berarti antum sama sama tuh badui. Jamaah. Itu permintaan yang sangat remeh sekali. Remeh. Antum pikir banyak. Kalau anak datang ke rumah antum ngomong, Ustaz, Ustaz kepingin apa? Anak kepingin mobil Alphard antum ini. <laughs> Kira-kira dikasih enggak nyawa? Wah, Ustaz, jangan. Anak maksudnya itu kopi apa teh. Gitu. Alhamdulillah. Lalu kata Nabi SAW. Ayajizu ahadukum. Ayakuna mithla ajuzi Bani Israel. Apakah nggak bisa kalian ini mencontoh wanita tua dari kalangan Bani Israel? Ada wanita tua sepuh. nggak bisa kalian jadi seperti itu. Sahabat. nggak tahu. Wama ajuzu Bani Israel. Apa ini? Kita nggak pernah dengar ceritanya. Siapa itu? Wanita tua dari kalangan Bani Israel. Lalu Rasul SAW bercerita. Jemaah dalam cerita itu kita bisa mengambil tauhid. Pelajaran tentang keimanan. Dalam cerita itu kita bisa mengambil pelajaran tentang akhlak dan adab. Dalam cerita itu kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kita bersikap dengan manusia. Dalam bermuamalah, dalam berakhlak. Maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Wama ajuzu bani Israel. Rasul Sallallahu mengatakan, Inna Musa Alaihissalam. Sesungguhnya Nabi Musa Alaihissalam ketika diperintahkan untuk keluar dari Mesir. Meninggalkan Mesir, berangkat di malam hari. Di tengah jalan tersesat Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel. Padahal mereka sudah mempersiapkan jalan untuk pelarian itu jemaah. Antum lihat jamaah. Nabi Musa AS tidak berontak kepada Fir'aun yang zalim. Karena dia tahu nggak mungkin. Yang ada harus melarikan diri. Berdasarkan perintah ilahi. Ketika tersesat, Nabi Musa AS bingung, mahada, kita kok bisa tersesat ini? Apa ini? Akhirnya ceritalah orang-orang sepuh dari kalangan Bani Israel. Inna Yusuf alaihi salam lama halak Nabi Yusuf alaihi salam ketika mau meninggal dunia dia berwasiat akhadha alaina mawthiqan dia ambil perjanjian sama kita sama kakek-kakek kita dulu apa perjanjiannya alla nakhruja min misr illa bi'idhamihi kalau kita tidak boleh meninggalkan Mesir kecuali membawa jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam Artinya tersesat itu memang karena mereka tidak melaksanakan perjanjian itu. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Waman yadri qabra Yusuf?" Siapa yang tahu sama kuburannya Nabi Yusuf? Artinya mereka nggak ada yang tahu di sana. Kata orang-orang itu memang nggak ada yang tahu. Illa ajus, kecuali ada wanita sepuh yang umurnya panjang tuh, itu yang tahu. Kata dia, faba'atha ilaiha. Dikirim orang untuk mendatangkan wanita itu. Datang, menyumpai Nabi Musa AS. Apa kata Nabi Musa AS? Nabi Musa dengan begitu, uh, apa bahasanya? Begitu santai lah mengatakan kepada wanita itu, Dulini ala kabri Yusuf. Tunjukkan kepada aku kuburan Nabi Yusuf AS. Apa kata wanita ini? Enggak. Nabi minta kata enggak hatta tu'tiani hukmi. Sampai permintaanku engkau kabulkan. Baru aku kasih tahu. Dan nggak ada yang tahu kecuali dia. Keselamatan Bani Israel ini bertumpu kepada dia nih. Kalau dia nggak kasih tahu, habis. Dibantai sama Fir'aun. Wama hukmuki. Apa yang kau pinta kata dia. Apa kata wanita tua ini? Aku numa'aka fil jannah. Aku bersamamu di surga bukan seekor kambing, bukan mobil, bukan rumah. Aku ma'aka fil jannah. Wallahi Nabi Musa melihat permintaan dia ini berat buat dia. Kata dia, akhirnya Allah mewahyukan anitiha hukmah. Kasih apa yang dia inginkan, kata dia. Nabi Musa nggak bisa jamin itu kecuali ada wahyu dari Allah. Akhirnya dikasihkan permintaan dia bersama Nabi Musa di surga tuh wanita tua. Dia tidak mau kembali muda. Nggak ada urusan buat dia dunia ini. Karena dia yakin akan ditinggalkan. Akhirnya wanita tua ini berangkat ke satu genangan air. Andi buhad, keringkan tempat ini tadi. Jadi kuburan Nabi Yusuf tersembunyi di bawah sebuah genangan air. Ditunjuk sama di sini kuburannya Nabi Yusuf, gali. Ketika digali, dan diangkat jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam dan kita tahu bumi tidak memakan jasadnya para nabi ketika diangkat jalan menuju pelarian itu seperti siang hari jemaah berangkat mereka alhamdulillah mereka bersyukur nih ada solusi tapi ternyata ketika pagi hari sampai ke lautan waduh ketemu jalan buntu lagi sampai ke lautan Dilihat dari belakang tentara Fir'aun sudah ada di belakang. Allah mengatakan falamma tara al-jam'an. Ketika dua kelompok ini saling melihat, pasukan Firaun dan Bani Israel. Qala ashabu Musa, inna lamudrakun. Maka sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, habis kita sudah. Ini mereka sudah melihat kita, habis kita. Mau lari kemana kita? Di depan kita lautan dan tidak ada perahu yang menyeberangkan kita. Dan di belakang kita Fir'aun bersama bala tentaranya. Takut Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Kalla! Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Nggak, nggak mungkin dia. Mereka bisa mengenai nggak mungkin. Bersamaku ada Robku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Di sini keyakinan hamba. Ketika kepepet, bukan bunuh diri. Karena kita lihat orang-orang Kenapa mereka bunuh diri? Karena merasa jalan yang ada di hadapan dia buntu. Mau kemana anak? Ke Allah. Allah tuh nggak pernah tutup pintunya. Tapi kita kurang yakin sama Allah. Nabi Musa memberikan pelajaran kepada kaumnya. Kalla. Allah akan kasih petunjuk. Wallahi jamaah. Petunjuk yang tidak pernah terbetik di akal manusia. Mungkin sebuah orang berpikir mungkin Allah turunkan hujan, turunkan angin yang akhirnya atau turunkan malaikat yang menghalau pasukan Fir'aun. Lah Allah belah lautan jemaah. Allah belah lautan. Bani Israel itu melihat kebesaran Allah. Lautan terbelah. Kering. Kemudian pasukan Fir'aun tenggelam. Sampailah ke daratan yang selanjutnya. Allah berikan kepada mereka kemenangan tanpa mereka berperang. Ini juga pelajaran buat kita yang memenangkan kita di atas musuh-musuh kita itu Allah. Bukan karena jumlah kita yang banyak, bukan karena persiapan kita, Allah. Akhirnya sampai ke daratan selanjutnya di situ banyak cerita. Di antara cerita adalah cerita sapi. Jadi ada seorang lelaki yang kaya raya namun dia nggak punya anak. Mandul. Nikah nggak punya anak. Siapa yang akan mewarisinya? Keponakannya. Saudaranya udah pada mati, dia punya keponakan-keponakan. Sama keponakannya ditunggu pamannya ini. Kok nggak mati-mati pamannya ini? Biasanya orang susah itu jemaah berharap warisan. Antum hati-hati. Kalau antum susah jangan berharap bapak antum mati. Durhaka antum jemaah. Ada anak lihat, ya Allah bapak anak udah sakit-sakitan Ustaz. Kesian dia. Hidup sakit-sakitan. Mas mudah-mudahan husnul khotimah. Padahal mau cari fulusnya bapaknya dia. Maka ketahuilah Allah tuh tahu dengan apa yang ada dalam hati kita. Kenapa tatkala ada seorang bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa dia itu menjadi punggung buat ibunya. Ibunya itu udah gak bisa kemana-mana. Dia yang membersihkan kotoran ibunya sambil memalingkan wajahnya. Dia bertanya, apakah aku sudah membalas budinya? Kata Umar, lah. Amin kan sama yang dia kerjakan dulu waktu aku kecil. Sekarang aku melakukan itu kepada dia. Gak sama, kata Umar. Ibumu ketika melakukan itu kepadamu, dia berharap engkau hidup. Dan engkau merawat ibumu, kau berharap ibumu cepat mati. Kan banyak anak kalau ngelihat, aduh ibu sudah susah ini, dia berharap ibunya mati. Ini keponakan-keponakan berharap pamannya cepat mati. Enggak mati-mati. Dibunuh sama mereka. Di malam hari, banyak kisah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir tentang kisah sapi ini. Ada banyak versi. Tapi semuanya sepakat bahwa yang membunuh itu keponakannya. Proses pembunuhannya beda-beda. Ada yang mengatakan pamannya diajak malam hari untuk untuk datang ke tempatnya pedagang-pedagang di tengah jalan dibunuh. Kemudian jasadnya itu dibuang ke kampung sebelah supaya yang tertuduh itu kampung sebelah. Pembunuhnya besoknya mencari pamannya, cari paman. Oh, ketemu pamannya mati. Orang yang membunuh itu jamaah, dia tidak akan tenang. Dia akan terhantui dengan dosa itu. Memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam يزال المؤمن في fi fushatin min ما malam yusib daman حراما. Seorang mukmin itu akan hidup dalam kelonggaran dalam urusan agamanya selama belum mengucurkan darah yang haram. Kalau sudah bunuh bahaya. Biasanya orang kalau bunuh satu jemaah, nanti dia membunuh yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, itu akan lebih mudah buat dia. Pintunya ini satu. Dan dia terhantui dengan dosa itu. Akhirnya dia dapetin jenazah pamannya itu di kampung sebelah atau di depan pintu kampung sebelah. Dulu kota-kota itu dikelilingin benteng-benteng. Akhirnya mereka mengatakan kalian harus bertanggung jawab Bayar diahnya pamanku. Dia itu mau makan dari dua sisi warisan paman yang mau dimakan. Tapi jangan sampai pamannya mati ini tidak menghasilkan uang. Jadi dia tetap berharap bagaimana dapat dia apa dia itu tebusan 100 ekor onta dari kobilah yang sebelahnya. Subhanallah jamaah. Dari rakusnya manusia. Padahal kan bisa saja dia bunuh pamannya, dikubur selesai. Tapi karena dia tamak, akhirnya dua kobilah ini hampir perang. Karena kobilah yang tertuduh itu mengaku kita nggak membunuh dan nggak tahu siapa yang membunuh. Kita siap bersumpah. Satu kampung kita siap bersumpah. Nggak ada yang membunuh. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Melaporkan peristiwa tersebut. Kejadiannya seperti ini. Nabi Musa menunggu wahyu Allah lalu turun wahyu Allah. Nabi Musa mengatakan Allah mengatakan wa id qala Musa qaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ingat kalian, ini perintah Allah kepada kita. Kita mengingat kisah ini. Kisah yang begitu indahnya jemaah. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, nih untuk solusi masalah kalian, Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Kata mereka, ini masalah mau bunuh-bunuhan, suruh motong sapi. Qalu atatakhiduna huzwa. Apakah engkau mau menjadikan kami bahan olok-olokan? Suruh motong sapi. Kita lihat Bani Israel. Ada penyakit di sana yang jangan sampai ada di diri kita. Seharusnya seorang muslim ketika mendapatkan perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang seharusnya dia katakan? Sami'na wa ata'na. Enggak perlu kenapa? Kok disuruh? Dan ini muncul generasi yang kalau mendapatkan perintah, kenapa kok disuruh? Kalau dilarang, kenapa kok haram Ustaz? Anak pernah nyampaikan tentang hadis haramnya emas buat kaum pria dan sutra buat kaum pria. Apa kata orang ini? Dari perguruan tinggi Islam ya. Oh berarti Ustaz kita nggak boleh pakai barang-barang mewah Ustaz ya. Mobil mewah haram hukumnya. Haji. Yang Nabi larang apa? Emas sama sutra. pakai jangan kemana-mana. Ketika ada perintah laksanakan, ada larangan tinggalkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Dauni ma taraktukum. Tinggalkan aku selama aku meninggalkan kalian. Jangan merepotkan diri kalian. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang menyebabkan yang menyebabkan kaum-kaum sebelum kalian itu hancur itu gara-gara mereka banyak bertanya dan banyak berselisih dengan nabi-nabi mereka. Seharusnya tinggal mengatakan sami'na wa ata'na. Dan sami'na wa ato'na ini bukan ritual ucapan jamaah. Karena masih ada orang yang beranggapan ketika imamnya merapikan saf, apa kata imamnya? Sawu sufuwakum. Fa inna tasfiyatus sufuf min tamami shalah. Sami'na wa ato'na. Tapi enggak merapikan saf dia. Dia berpikir ini ritual. Imamnya baca sawu, aku baca sami'na. Artinya sami'na engkau dengar sudah, dengar nggak? Dengar ya, amalkan, taatin. Itu makna sami'na wa ata'na. Tapi kalau sami'na wa ata'na nggak bergerak dari softnya. Pak, kesinian Pak. Enggak, udah cukup, alhamdulillah. Dia Subhanallah. Nih kaumnya Nabi Musa disuruh Nabi Musa yang mereka melihat wahyu dia melihat kemujizatan yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun tenggelam, lautan dibelah. Nabi Musa nggak pernah berdusta. Masa mereka jawabannya atattakhiduna huzwa? Apa kok? Apa yang Nabi Musa itu sabar jemaah. Sabar Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Ini ada pertanyaan kemarin. Ustadz, apakah ada yang lebih penyabar daripada Nabi Ayub alaihissalam? Ada. Siapa? Sebutkan nabi-nabi yang lebih sabar daripada Nabi Ayub. Iya nabi kita jelasnya. Selain nabi kita. Udah jawab. Satu Nabi Muhammad. Nabi Nuh. Nabi Ibrahim. Nabi Musa. Nabi Isa alaihissalam. Tuh Allah katakan Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul dari utusan-utusan Allah. Ya, kita disuruh mencontoh Nabi Ayub alaihissalam atas kesabarannya. Tapi kesabaran ulul azmi minar rusul itu lebih dahsyat jemaah. Orang kalau sabar kena penyakit, sabarnya itu sabar terpaksa. Mau tidak mau. Engkau harus nerima. Tapi kalau sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar disakiti dalam menegakkan agama Allah. Itu tuh sabar yang sesungguhnya. Itu pilihan buat antum. Antum bisa aja meninggalkan. Antum dicaci maki ini tuh ya sudah kalau gitu Anda tinggalkan ini supaya anda tidak dibuli dan dicaci maki. Nabi Muhammad SAW terus disuruh bersabar. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api. Nabi Isa alaihissalam diburu. Bagaimana bebannya Nabi Isa alaihissalam? Lahir tanpa ayah. Orang-orang menyebut beliau na'udzubillah anak zina. Orang-orang Yahudi. Bani Israel. Gimana sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Itu mukjizat, tapi buat mereka jadi aib. Oleh karena itu, Maryam ketika mau melahirkan Nabi Isa, Nabi Isa alaihissalam beban dia. Ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyah. Ketika dia mulai, ya Allah, andai kata aku ini mati sebelum hal peristiwa ini. Dan aku menjadi sesuatu yang terlupakan. Karena dia tahu dia akan menghadapi fitnah besar bawa anak tanpa bapak. Itu nabi-nabi sabar jemaah. Nabi Musa alaihissalam yang dihadapi Fir'aun, selesai Fir'aun. Siapa yang dihadapi? Bani Israel kaumnya sendiri. Artinya bukan lagi musuh dari luar, tapi dari dalam sendiri. Maka Nabi Musa AS mengatakan kepada kaumnya, Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang bodoh. Ini pelajaran penting. Bahwasanya orang yang mengatakan kebohongan, Orang yang berucap ucapan yang ada gunanya, sejatinya dia termasuk orang-orang yang bodoh cuma Lalu sama a'udzubillah. Oh, sudah. Baru tahu nih mereka. Mereka nggak langsung mengamalkan. Udah tahu Nabi Musa alaihissalam mengatakan ini perintah-perintah Allah. Kenapa mereka nggak langsung nyembelih sapi betina? Cari sapi udah. Sapi lewat. Ah ini, ini Bismillah yuk. Berapa harganya? Beli, potong. Enggak. Mereka masih tanya lagi. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Subhanallah. Apa kata dia? Mereka mengatakan, tolong engkau pintakan kepada Tuhanmu. Enak banget ngomong Tuhanmu. Bukan Tuhan kita, apa ini itu. Ini menandakan mereka memang agak kacau jemaah Bani Israel ini jemaah. Betul. Ketika disuruh masuk Masjidil Aqsa apa kata mereka? Idhab anta wa rabbuka engkau berangkat sama Tuhanmu, kita nungguin di sini. Kalau menang kita baru masuk. Na'udzubillah Allah syama. Tapi sabar Nabi Musa. Qalud ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Gimana sapinya itu sih? Yang kayak apa modelnya? Sabar Nabi Musa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Udah Nabi Musa sabar mengatakan Allah menyebutkan bahwasanya sapinya itu nggak tua dan juga tidak gadis. Ada sapi gadis ya. Adalah yang belum nikah kan disebut gadis. Enggak, bukan yang tua dan bukan gadis. Jadi pertengahan lah Mudah nggak nyari sapi kayak gini? Mudah kan? Kan ketahuan, oh ini tua nggak lah. Oh ini masih belum punya anak, oh berarti masih gadis. Sudah tinggal sembelih. Nabi Musa mengatakan, Faf'alu matuk marun, Laksanakan yang diperintahkan kepada kalian. Laksanakan. Ini sudah pertanyaan, ini nggak baik nih. Maka Nabi Musa laksanakan yang diperintahkan kepada kalian. Apakah mereka langsung melaksanakan? Enggak lagi. Qalud ulana rabbak. Coba, Mintakan kepada Robmu. Yubayillana lana ma launuha. Warnanya apa? Wallah jamaah. Orang ini ruwet. Antum kalau punya anak, nak belikan gula satu kilo. Anaknya tanya, ayah, gulanya ini yang warnanya coklat, apa yang putih ayah? Ya, yang coklat. Nah. Tapi ayah, yang coklat ini mereknya macam-macam ayah. Ya. Ada merek ini, ayah sukanya merek yang mana? Kata dia. Itu orang tua gimana aja? Digampar tuh anaknya. Berangkat! <laughs> Balik! Berangkat! Udah disuruh. Yang bikin ruwet dia sendiri. Coba ayahnya ngomong sudah gini. Uh, belikan gula yang warna coklat, yang bungkusnya warna kuning, yang tulisan luarnya warna hijau. Berangkat, keliling dia Jakarta, mana yang bagusnya? Kan gak dapet dia. Karena dia menyusahkan diri sendiri. Bertanya apa warnanya. Padahal, kalau mereka memotong sapi tadi, kalau di awal mereka potong sapi aja, tua muda dia potong selesai urusannya. Kemudian karena mereka bertanya, dijawab sapinya yang tidak gaji, dan tidak tua. Berarti dia dapat sapi aja, mulai mosin, mau sapi Jawa, mau sapi Bali, eh, sapi apa aja. Mau ada tanduknya, nggak ada tanduknya, yang penting sapi betina. Mereka tanya warnanya. Sabar Nabi Musa. Mengatakan qala innahu yakulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Kata Nabi Musa sesungguhnya Allah menjelaskan kepada kalian kalau sapinya itu warnanya kuning cemerlang. Sampai kalau baca tafsir Ibnu Katsir, kuning seakan-akan warna matahari ada di sana, coba. Mulai agak ruwet ini sudah. <laughs> ini sudah aduh cari warna kayak gitu di mana ini dapatnya? Karena mereka menyusahkan diri mereka. Tasurun nazirin. Yang warnanya menyenangkan orang yang melihat. Karena ada kuning tapi pucat. Orang nggak suka. Ada kuning yang Masya Allah. Akhirnya apakah mereka langsung mengamalkannya jemaah? Enggak. Minta lagi nih. Udah tambah ruwet mereka minta tambah ruwet lagi. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Mereka mengatakan, coba mintakan kepada Tuhanmu. Menjelaskan lagi sama kita. Apalagi yang diminta sama mereka. Sesungguhnya kita jadi kebingungan yang mana sapinya ini. Banyak sapinya ini. Yang model kayak apa lagi? Kenapa mereka mengatakan itu? Apakah mereka benar-benar hendak mencari sapi yang diperintahkan atau mereka sebenarnya ingin tidak mengamalkan perintah Nabi Musa? Yang mereka inginkan kabur dari perintah. Supaya nggak perlulah potong sapi. Lalu mereka mengatakan wa inna insyaallah la muhtadun. Dan kami insya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam andai kata mereka tidak mengatakan insyaallah mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk kepada sapi tersebut. Tapi mereka masih mengatakan insya Allah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada mereka, Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Mereka Nabi Musa mengatakan Allah mengatakan sapinya ini tidak pernah digunakan untuk membajak sawah. Sapinya ini tidak pernah bekerja mengangkut air untuk mengairi sawah. Enggak, tidak ada warna lain di kulitnya. Tidak ada aibnya. Kalau apa kata kaumnya? Kalau ah, anji tabil hak. Ah, sekarang kau bawa kebenaran. Jadi dari awal juga bawa kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Na'udzubillah mereka. al anji tabil hak Benar nih. Mereka mendapatkan sapi itu jamaah dengan harga yang mahal. Ada banyak riwayat menyebutkan bahwasanya sapinya itu pemilik sapi itu ada anak yatim minta dengan sepenuh kulitnya emas. Mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Gimana ini terlalu mahal kita kalau beli sapi itu? Kata Nabi Musa sudah. Engkau diperintahkan untuk melakukan hal itu. Dibayarin sama mereka fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya mereka sembelih dan hampir saja mereka itu tidak mengamalkan hal itu. Karena memang nggak mau mengamalkan perintah. Dan ini yang terjadi dengan orang-orang yang banyak bertanya dan tidak mengamalkan. Kita lihat para sahabat Nabi. Ketika turun perintah Allah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Turun perintah itu Nabi SAW menghadap ke Masjidil Haram. Akhirnya ada orang yang sholat sama Nabi. Mereka berjalan waktu sholat asar. Ada yang meriwayatkan waktu sholat subuh di Kuba itu orang sedang ruku jamaah menghadap ke Masjidil Aqsa. Sedang ruku menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu ada sahabat yang tadi sholat bersama Nabi SAW mengatakan, Qad unzila ala Nabi SAW. Sudah diturunkan kepada Nabi agar kita menghadap ke Masjidil Haram. Apakah mereka tanya, benar antum? Mereka langsung berputar jamaah. Dalam kondisi rukuk mereka berputar menghadap ke Masjidil Haram. Nggak tanya, langsung diamalin. Ketika turun diharamkannya khomer. Khomer diharamkan. Wallahi sahabat Nabi sebagian pada waktu itu. Kisahnya Abu Talha. Bapak sambungnya Anas bin Malik. Suaminya Ummu Sulaim. Lagi majelas. Itu Anas yang nuang anu jamaah. Khomernya tuangin, habis tuangin lagi, tuangin lagi. Karena belum haram pada waktu itu. Tapi nggak boleh sholat dalam kondisi mabuk. Udah sampai sana tuh. Ketika ada orang datang menyampaikan qad hurrimatil khumur, qad mal khamr, sudah diharamkan khamr kata dia. Apa kata Abu Talha? Anas lagi nuangin, sudah sudah terakhir, sudah kasih sudah. Nggak ada jemaah. Tanggung tadi, tanggung udah terakhir ini kita kan udah haram, nggak ada tanggung-tanggungan. Kom ya Anas, bangun Anas, tuangkan semuanya. Itu dituangkan ke jalan, dibuang ke jalan. Hari itu kota Madinah mengalir homer jemaah. Mereka itu melaksanakan perintah langsung meninggalkan larangan langsung nggak mikir karena mereka tahu kewajiban seorang muslim adalah wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kita tuh nggak punya pilihan. Perintah laksanakan. Yang ana heran banyak orang ketika bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah kantor, dia tuh begitu taat dan patuh sama aturan kantor. Nggak pernah tanya-tanya sama bosnya. Aturan masuk jam 7, pulang jam 4. Seragam warna coklat. Ukurannya ini itu harus ada pakai nem pakai nama di sini. Tanda pengenal. Nah, dia nggak pernah tanya, bos, afwan bos, Ah, ini nggak suka warna coklat bos. Mungkin dia mengatakan itu? Nggak ada. Samikna wa Harus pakai sepatu. Beli sepatu dia. Nggak bertanya, afkon bos. Nggak apa-apa pakai sandal bos. Nggak ada yang tanya jemaah. Dan patuh antum lihat orang yang pakai seragam itu jemaah. Patuh banget. Mereka milih mana? Berangkat ke kantor tanpa seragam kalau seragamnya kotor umpamanya. Atau mereka pinjem seragam. Pinjem seragam. Nggak punya sepatu, apakah mereka datang? Afwan, Bos, anak sepatunya kena hujan, bos. Jadi pakai sandal hari ini. Mereka cari sepatu pinjaman. Karena mereka merasa butuh sama pekerjaannya. Karena mereka merasa takut dikeluarkan dari tempat kerjanya. Apa kita nggak butuh sama Allah? Apa kita nggak takut sama Allah Jalla Jalaluh? Yang azabnya begitu pedih bagi orang-orang yang menentang waman ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam neraka jahannam buat dia yang, yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya kita kadang-kadang meremehkan nih maka Bani Israel hampir saja mereka nggak mengamalkan karena karena mereka nggak mau mengamalkan kalau bisa ada cara untuk meninggalkan perintah mereka tinggalkan ada pertanyaan yang modelnya ya Ustadz ini sunnah apa wajib? Tujuan dia itu kalau memang ingin mengetahui hukum, nggak apa-apa. Tapi ada yang tujuannya, kalau sunnah anak nggak mau amalkan Ustadz. Jadi tujuannya itu nggak mau ngamalin. Tujuan awalnya itu, ini yang nggak benar. Ketika tahu sunnah umpamanya, Alhamdulillah siap Ustaz, anak akan berusaha mengamalkan sunnah ini. Berarti kan bagus. Dia merasa sunnah ini derajat tambahan nih supaya dia lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan dia tanya ini hukumnya apa Ustaz? Haram apa makruh Ustaz? Ada orang makruh. Ah, alhamdulillah makruh. Alhamdulillah. Berarti masih bisa dikerjakan Ustaz ya. Seharusnya makruh ditinggalkan. Dia masih berpikir seperti itu. Wa makadu yaf'alun. Hampir aja mereka nggak ngamalin itu. Bukan dikarenakan mahalnya, bukan. Ada para mufassirin, kata Ibnu Katsir mengatakan mereka hampir saja tidak mengamalkan perintah itu karena harganya mahal, karena susah mencarinya. Bukan karena itu. Pendapat yang lebih kuat karena mereka memang tidak ingin mengamalkan. Dicari-cari supaya barangnya nggak ada. Oh nggak ada barangnya. Terus gimana? Ya sudah karena nggak ada barangnya. Gimana mau diamalin? Itu yang terjadi dengan Bani Israel. Lalu Allah ceritakan ini peristiwa peristiwa sapi ini apa penyebabnya? Wa id qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktum Ketika kalian membunuh seorang jiwa, lalu kalian bertikai, hampir bunuh-bunuhan. Karena nggak ketahuan siapa yang membunuhnya, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah, ayat ini jamaah termasuk ayat yang seharusnya membuat kita senantiasa takut sama Allah. Allah itu akan mengeluarkan apa yang kalian simpan. Kita semua punya rahasia. Kita menyimpan hal-hal buruk. Allah akan keluarkan. Allahumma gfir lana dhunubana. Nanti pada hari kiamat apa kata Allah? Yauma idzin tu'raduna La takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan dipaparkan semuanya. Dikeluarkan semuanya. Nggak ada yang tersembunyi. Sekarang nih ya Allah. Kita tuh semua punya dosa. Kita semua punya masalah. Ada yang sama istrinya. Bermasalah. Ada yang sama orang tuanya. Ada yang mungkin korupsi atau apa, ngambil, tersembunyi. Allah akan keluarkan apa yang kalian sembunyikan. Dan terbukti. Bani Israel ketika mereka membunuh, nggak ketahuan siapa yang membunuh, akan nampak. fakul nadribuhu biba'diha. Setelah disembelih itu sapi, kami perintahkan kepada mereka, pukullah yang mati ini dengan bagian dari sapi tersebut bibak dia dengan sebagian tubuhnya siapa ini. Ibnu Kasir menyebutkan ahli tafsir banyak yang berusaha untuk mencari tahu dipukul pakai apanya? Pakai kakinya, pakai tulang rusuknya, pakai lisannya, pakai apa? Itu tidak penting. Beliau mengatakan kalau penting pasti Allah sebutkan. Karena bukan berarti antum jamaah kalau ada orang mati nggak ketahuan siapa yang bunuh, antum sembelih sapi betina ini suruh pukul fakut nanti buhu dia. Antum cari kakinya mana yang mati. Bismillah, Allah Akbar. Bukan ini cerita yang berkaitan dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dipukul itu orang bangun jamaah orang itu jamaah. Bangun dalam kondisi darah itu mengucur dari lehernya. Yang awalnya berhenti mengucur. Ditanya, man qatalat. Siapa yang membunuhmu? Kata dia, fulan keponakanku. Ana mau ditambahin mic kayaknya cuma. Alhamdulillah. Ana pegang juga ini Ustaz ya? Ana alhamdulillah ini turun aja. Ana udah latihan pegang mic tiga aja. Kemarin Ana kajian di Bima awalnya kasih satu mic. Ustadz nggak kedengeran yang di atas ya tambah satu mic. Ustadz yang di luar nggak dengar lagi tiga Ana pegang. Masya Allah, masya Allah. Ini ini pelajaran buat masjid-masjid. Agar menjadikan sound system di masjid itu indah jemaah. Karena yang terpenting dari kajian itu bukan wajah ustadznya. Tapi suara ustadznya. Jadi jangan kameranya yang bagus-bagus. Yang di luar ngeliat kayak nonton film yang tanpa suara dulu. Apa? Dulu itu kan sebelum datangnya anu jadi lihat Ustaz, oh goyang-goyang kepala dapat apa tuh nggak nggak dapat apa-apa cuma lihat Ustaznya goyang-goyang dia ini ini pelajaran buat buat Amel. jadi sound sistemnya harus harus bagus sampai mana kita bicara sound system mana bangun ya dia bangun nih dia mengatakan anak paman lalu dia mati lagi Apakah anak pamannya itu mengakui? Enggak, bohong dia. Bohong dia. Bukan aku yang bunuh. Sampai seperti itu mereka sama. Akhirnya dibunuh. Itu anak paman dan tidak dapat warisan yang dia harapkan. Makanya dalam Islam, pembunuh itu nggak akan dapat warisan. Pintu ini ditutup. Subhanallah, indahnya syariat Allah di jamaah. Agar jangan sampai ada orang-orang yang membunuh ahli warisnya. Pewa, yang menjadi pewarisnya jangan dibunuh. Kenapa? Kalau dia membunuh, dia berpikir anak akan dapat warisan. Maka dikatakan antum tidak akan pernah mendapatkan warisan kalau membunuh. Sehingga dia tidak akan membunuh pamannya atau siapa saja yang dia akan menjadi ahli warisnya. Kadzalika al mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah menghidupkan yang mati. Artinya menghidupkan yang mati ini sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Karena ada orang-orang musyrikin yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Sampai cerita di Mekah ada seorang yang membawa tulang dari kuburan dia bawa kemudian hancurkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan amman yuhyil idhama ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur kayak gini? Kata Nabi SAW, Allah dan Allah akan memasukkan engkau ke neraka. Dan orang itu mati dalam kondisi tidak masuk Islam. Mudah. Apa saja jamaah. Kalau yang mati bisa hidup dihidupkan sama Allah, apalagi hal-hal yang lainnya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau mau tuh tinggal ngomong kun. Jadi tadi sebenarnya itu orang yang mati. Kalau Allah ingin menghidupkan secara langsung, hidup secara langsung. Seperti kejadian mukjizatnya Nabi siapa? Isa alaihi salam. Tapi di sini Allah ingin memberikan ujian kepada Bani Israel. Taat tidak dengan perintah Allah. Nurut enggak mereka dengan aturan Allah Jalla Jalal. Jadi Allah tidak akan membiarkan kita dengan pengakuan kita kita sudah beriman. Allah akan turunkan ujian-ujian untuk membuktikan benar enggak engkau beriman. Peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi alaihi salatu menyampaikan bahwa beliau telah datang dari atau baru datang dari Masjidil Aqsa, itu ada sebagian sahabat yang baru beriman, yang imannya masih nggak jelas, itu murtad jemaah. Karena mendapatkan sesuatu kayaknya nggak mungkin. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika." Dikasih mukjizat yang begitu dahsyatnya, tapi hati kalian keras setelah ikut. Seperti batu. Fahiya kal hijarah au ashadda qaswa atau lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. batu masih ada yang mengeluarkan air. Tu batu masih ada yang terbelah. Ada yang dari batu itu keluar sungai. Ada yang dari batu itu terpancar air. Ada batu yang jatuh. Antum kalau lihat batu jatuh dari atas, itu jatuh karena takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Batu masih kayak gitu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah nggak akan melalaikan apa yang kalian kerjakan. Allah senantiasa mengawasi. Maka jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari seekor sapi betina ini. Sehingga kita bisa taat dan patuh dengan perintah Allah. Apapun perintahnya. Mau gak masuk akal. Mau masuk akal. Berita datang dari Nabi SAW. Maka terima. Karena itu konsekuensi dari syahadat kita tatkala kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam konsekuensinya kita melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, beribadah dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW dan percaya semua informasi yang disampaikan. Semuanya. Mau masuk akal atau tidak masuk akal. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silahkan. Demikianlah para jemaah sekalian Kami buka termin pertama Mungkin ada yang ingin bertanya langsung Kami persilahkan Silakan dari ikhwan Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana ingin bertanya ketika peristiwa uh, sapi tersebut, apakah kaum Bani saya bersama Musa sudah memasuki Baitul Masya Allah, ini kok bisa lepas ya, Mam? Masya Allah Pertanyaan yang menarik Tapi anak mau tanya sama Antum Nabi Musa pernah masuk Baitul Maqdis apa enggak? Enggak pernah. Karena kan peristiwanya ketika disuruh masuk ke Baitul Maqdis, Bani Israel kan enggak mau. Karena mengatakan di Masjidul Maqdis itu banyak orang-orang yang raksasa-raksasa. Itu mereka bohong jemaah. Allah mengatakan memang benar di sana ada orang yang gagah perkasa. Tapi di cerita buku-bukunya Yahudi disebutkan bahwasanya besarnya penduduk Palestina pada waktu itu, anggurnya itu seperti kepala manusia. Anggurnya. Jadi ketika 12 orang dikirim untuk me melihat kondisi di sana, mereka ceritakan, oh orangnya besar-besar kata dia. Sampai Ketika raksasa menurut mereka itu jalan, salah satu dari dua belas orang itu dimasukkan ke karungnya. Bahkan ada di antara mereka yang kalau nyemplung ke lautan, itu hanya setengah betisnya. Dibikin cerita bohong untuk membuat alasan kenapa mereka nggak mau perang, karena memang nggak mungkin bisa dihadapin. Ya kalau seperti itu nggak mungkin bisa dihadapin. Karena mereka tidak mau masuk, akhirnya dihukumlah Bani Israel 40 tahun tersesat. Nggak bisa masuk itu maksud. Dalam peristiwa 40 tahun itu, Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia. Jadi nggak pernah masuk ke Baitul Maqdis. Kenapa 40 tahun jemaah? Supaya generasi-generasi tua ini mati kape. Karena biasanya yang banyak nentang itu generasi tua. 40 tahun kan mati semua sudah. Nah, generasi muda biasanya lebih lebih mudah untuk diarahkan. Sehingga yang masuk ke Baitul Maqdis itu generasi yang yang muda-muda. Dan Nabi, Nabi Musa alaihissalam kenapa Allah wafatkan pada masa tersesatnya itu? Itu salah satu rahmat Allah. Supaya beliau tidak ikut terazab. Selama 40 tahun itu. Mereka itu Subhanallah Bani Israel. Bani Israel itu jamaah. Jalan dari tempat ini. Pagi hari ya. Nanti sore sampai ke situ lagi. Selama 40 tahun. Jadi seperti itu. Jadi kisah itu sebelum sebelum masuk, masuk Baitul Maqdis. Barakallahu fikum. Nah, hadza wallahu a'lam. Syukran. Selanjutnya selanjutnya Iya, silahkan. Waalaikumsalam. Uh, eh, enggak, ini masih nyambung dengan Samina Watongnya tadi. Uh, pertanyaan, uh, jadi pertanyaannya itu bagaimana cara yang bukan yang yang memang bisa meyakinkan keluarga uh, terkait hak yang misalkan kayak tahlil dan sebagainya yang yang seperti itu supaya ya udah uh, yang kami yang saya pikir itu seperti transisi dari masa-masa sebelum Islam terus ulama-ulama yang dulu itu mengislamkan dengan seperti itu dan uh, kalau memang tradisi itu udah Islamnya udah dapat tradisi itu ditinggalin ya udah kembali yang itu yang sepentingnya seperti itu yang selanjutnya ada nggak referensi bacaan terkait hal-hal seperti itu kebetulan ini lagi-lagi sedang hobi nulis dan ingin menawarkan itu lewat tulisan yang bahasanya bahasa sederhana seperti itu. Makasih. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Berkaitan ada orang-orang yang mendapatkan penjelasan tentang sebuah hukum, tapi dia kadang-kadang nggak ngamalkan, nggak langsung sami nawatokna, masih lari sana, lari sini, padahal jelas masalahnya. Kalau antum berbicara tentang hal ini, mau nulis tentang hal ini, yang perlu ditekankan itu adalah masalah keimanan. Kapan kewajiban puasa turun? Di Mekah? Bukan. Kapan kewajiban meninggalkan khomer turun? Di Mekah? Enggak. Kewajiban pakai jilbab di Mekah? Tidak. Kenapa? Proses ini penting. Jadi dikenalkan orang itu dengan yang meletakkan hukum yaitu Allah Jalla Jalaluh. Ketika mereka sudah kenal sama Allah, kenal sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa aja yang diperintahkan dia akan dengarkan. Jadi banyaknya orang yang meninggalkan perintah Allah itu atau tidak melaksanakan perintah Allah Jalla Jalal karena dia belum kenal sama Allah. Maka yang perlu kita tanamkan itu adalah bagaimana tauhid. Ini loh masalah tauhid. Sehingga para sahabat setelah 13 tahun Aisyah menceritakan, kalau perintah-perintah itu turun di Mekah, mungkin mereka nggak ngamalin. Karena belum siap. Jadi proses ini penting. Kenalkan sama Allah. Maka yang perlu dikenalkan kepada masyarakat itu adalah masalah sunnah. Cintakan mereka kepada Nabi SAW. Cintakan mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kepada Umar bin Khattab. Subhanallah. Anda ingat ada seorang syekh. Ceramah di Afrika. Satu masjid. Masjid ini yang masih banyak ritual-ritual yang agak menyimpang. Ketika datang, syekh ini kurang dihormatin sama DKM masjidnya. Sudah syekh ngisi yang dia isi tentang kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Bagaimana mereka tidak mau mengamalkan kecuali apa yang diamalkan Nabi SAW. Terus. Itu orang-orang dengarkan ceramah syekh DKM masjid itu mereka kan cinta semua sama Nabi SAW. Mereka menghayati ceramah itu. Selesai ceramah dia datang ke Syekh. Syekh, Ana mau tanya Syekh. Ritual yang kita amalkan biasa di masjid ini itu diamalkan Nabi enggak? Kata Syekh, enggak. Kalau gitu hari ini kita tinggalkan. Itu yang perlu ditumbuhkan di hati mereka. Bukan masalah hukum. Oh ini nggak boleh, hukumnya gini, hukum. Jangan. Mereka kalau sudah cinta dengan sebuah amalan, sulit antum akan memperbaikinya. Kecuali cintanya dipindah. Cintanya ini yang dipindah dari sana, ah, pindah kepada Nabi SAW. Sehingga ketika itu dia akan sami'na wa atona tanpa terbebani jamaah. Kisah seorang wanita yang dilamar sama Juleibib. Nah, Rasulullah SAW itu didatengin sama Julaibib. Julaibib ini sosok sahabat yang ya yang tidak tampan orangnya dan tidak berduit juga. Dia bertanya ya Rasulullah, Ana dengar bahwasanya orang yang masuk Islam, yang berbaikat kepadamu, yang percaya kepadamu, berarti akan masuk surga nantinya dan di sana akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari. Iya kata Rasulullah Kenapa sahabat-sahabatmu nggak ada yang mau menikahkan aku dengan putrinya? Itu kata Julebib. Lalu Nabi SAW mengutus berangkat engkau ke rumahnya fulan. Sampaikan kalau Rasul SAW melamar putrinya. Datang. Julaibir. Anda diutus sama Nabi SAW untuk melamar putri kalian, kata dia. Marhaban bi Rasulillah SAW. Oh, kalau Nabi SAW yang ngelamar selesai sudah. Tapi kata, pi buat aku ngelamarnya. Oh, tunggu dulu ini harus tanya dulu sama, sama perempuan. Itu rencana nggak mau diterima. Apa kata putrinya di dalam? Ya umma gimana kalian menolak lamaran Rasul SAW? Yang dilihat tuh bukan julaibibnya tapi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita tumbuhkan cinta kepada Nabi Alaihi Wasallam di masyarakat. Ketika mereka sudah cinta, insya Allah tadi tradisi-tradisi amalan-amalan yang memang tidak diperintahkan oleh beliau, tidak dicontohkan oleh beliau, lama kelamaan ditinggalkan sendiri. Tapi kalau antum bicara hukum, antum akan berdebat. Oh enggak, ini kan pendapat ulamamu. Beda sama ulama kita. Wah, berantem sudah. Enggak ketemu. Maka dalam berdakwah ini harus melihat mana yang perlu disentuh orang ini. Cintakan mereka kepada Nabi, tunjukkan kepada sunnah-sunnah Nabi. Apa sih yang diamalkan Nabi SAW sebelum tidur, bangun tidur, naik kendaraan, kalau membesuk orang sakit, kalau mengantarkan orang yang meninggal dunia, apa yang beliau lakukan di dalam kuburan, ini yang perlu ditumbuhkan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Kayaknya udah ada bagi makanan ya jemaah. Kita kita belum selesai ini masya Allah. Ya, थे बहुत से Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang menarik, jemaah. Bani Israel mengaku mereka adalah Sya'bullah Al-Mukhtar. Mereka adalah bangsa pilihan Allah Jalla Jalla. Dan klaim ini pernah diklaim juga oleh oleh siapa? Oleh Jerman. Jerman itu punya punya slogan Almania fauqal jami. Jerman itu di atas semuanya. Semua orang berhak untuk mengklaim dia jadi orang yang terbaik. Tapi apakah benar klaim dia? Berkaitan dengan Bani Israel, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah tentang nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Di ayat 47 Allah mengatakan, Ya Bani Israel, wahai anak keturunan Israel, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kalian dengan nikmat yang aku berikan kepada kalian wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan aku memuliakan kalian di atas bangsa-bangsa yang lainnya. Dan memang itu terjadi jemaah. Di masa itu. Bayangkan Allah jadikan lautan terbelah buat mereka. Ketika mereka tersesat pun Allah turunkan buat mereka alman wasalwa. Diberikan nikmat-nikmat itu. Di sini Allah ingin mereka mengingat nikmat tersebut dan taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi yang terjadi, nikmat tidak diingat dan mereka tidak taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Apakah tetap menjadi bangsa pilihan? Ya nggak mungkin. Allah ingin engkau itu jadi bangsa termulia, dipilih sama Allah tapi tidak mengingat nikmatnya kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan jadi bangsa yang termulia pada waktu itu. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum min Adam. Kalian semua dari Adam. Wa Adam min turab dan Adam tercipta dari tanah. La fadla li Arabiyyin ala ajami. Orang Arab tidak lebih mulia daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih mulia dari orang Arab. Illa bitakwa. Dengan ketakwaan sekarang. ini. inna akramakum indallahi atkaku. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hadha wallahu a'lam Tapi Bani Israel orang Yahudi ini jamaah termasuk umat yang sabar. Sabar sekali. Mereka mewariskan kesabaran itu dari ya dari keluarga-keluarga mereka. Bayangkan ketika mereka berada di Mesir, bayi-bayi mereka itu disembelih sama Firaun. Perempuan-perempuan diperbudak sama Firaun. Puluhan tahun sebelum datangnya Nabi Musa, sebelum lahirnya Nabi Musa itu sudah terjadi. Ketika Nabi Musa datang itu masih terjadi. Oleh karena itu apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Uzina min qabli an ta'tiyana. Wa min ba'di ma ji'tana. Kita ini disakiti, diganggu sebelum engkau datang. Engkau datang ternyata sama aja. Kita juga disakiti. Sabar tapi mereka. Makanya Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika ala bani Israel wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Allah berikan kepada mereka karena kesabaran mereka yang kita lihat di Palestina. Antum pikir Bani Israel itu menjajah Palestina langsung memindah ibu kotanya ke Yerusalem. Berapa tahun orang Israel menunggu pindahnya ibu kota mereka? Dari tahun 48 jemaah. Tahun 48 itu sudah dijajah sama Israel. Sampai hari ini. Mereka melihat kondisi. Bisa pindah nggak? Belum bisa, tunggu dulu. Kayaknya belum kondusif. Seperti itu. Sedangkan banyak di antara umat Islam yang tergopoh-gopoh. Yang tergesa-gesa untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jalla Jalla. Hadha wallahu alam suhab. Taib, pertanyaan terakhir yang langsung karena ada pertanyaan. Tertulis ini jemaah. Ya. Ini Ustaz. Dari tadi ada sesepuh kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jemaah ini mengingatkan kita tentang puasa Muharram. Fadilah di bulan Muharram. Ingat bahwasanya tadi kita sudah sampaikan puasa yang paling mulia setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Berapa hari? Terserah. Yang penting nggak boleh sebulan penuh. Karena Nabi SAW nggak pernah berpuasa sebulan penuh. Kecuali di bulan Ramadan. Namun di antara satu bulan Muharram ini ada hari yang spesial. Tadi tanggal 10. Boleh nggak Ustaz? Anak puasa tanggal 1 sampai tanggal 10? Boleh. Anak tanggal 1 sampai tanggal 15? Bebas. Tapi yang dibicarakan kan Nabi SAW menceritakan fadilah Ashura ini dengan mengatakan itu akan menghapuskan dosa tahun lalu gitu loh. Dan sebelum beliau meninggal dunia, pada tahun 11 Hijriah, Nabi SAW meninggal tanggal 12 Robiul Awal tahun 11 Hijriah. Berarti Muharram, Safar, Robiul Awal. Udah lewat nih Muharramnya nih. Nabi SAW mengatakan, La in ishtu ilal qadim, kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9-nya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang mereka hanya menghususkan tanggal sepuluhnya saja ketika itu. Pertanyaannya, mana yang harus kita ikutin? Selama Nabi SAW Alaihi 10 tahun atau 11 tahun berada di kota Medina, bukan 11 tahun, 10 tahun, ya, karena masuknya bulan Rabiul Awal. Nabi Hijrah SAW itu bulan Rabiul Awal. Artinya Muharramnya udah lewat. Beliau 10 tahun berpuasa itu hanya tanggal 10-nya saja. Mana yang kita ikutin Tanggal 9 atau tanggal 10 saja. Ketahuilah yang namanya itiba kepada sunnah Nabi SAW itu bukan hanya kepada perbuatannya, tapi juga kepada ucapannya. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu menjadi sunnah yang seharusnya diikuti. Jadi kita berusaha untuk puasa tanggal 9, tanggal 10. Tapi kalau ada orang mau puasa, Ustaz, anak bulan Muharram mau puasa, Ustaz. Nanti bulan Sofar udah oh, nggak puasa lagi. Boleh, mamanya sehari puasa, sehari berbuka, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi itibak kepada Nabi SAW itu kepada perbuatannya, kepada ucapannya, kepada penetapan-penetapan yang beliau lakukan. Hadza wallahu a'lam Ini kita masuk Masya Allah. Kita baca ini Ustaz. Apakah ada doa yang bisa membuat dosa catatan dosa kita dihapuskan? Bagaimana dengan doa tahiyat tasyahud? Wa'fu anni. Banyak sekali doa jemaah. Nah, bukan doa tahiyat ya Rabbi firli warhamni wajib doa ketika kita di antara dua sujud. Kita minta maaf sama Allah, kita minta diampuni sama Allah. Allah mengajarkan kepada kita banyak doa dalam Al-Qur'anul Karim. Contohnya Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman faamanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina. Ampuni dosa kami dan hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Jadi itu doa kita dianjurkan memang untuk membaca doa supaya dihapuskan dosa-dosa kita. Terus doa Nabi kalau istighfar. Beliau itu kalau habis salat duha membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawabul ghafur itu sekali. Ya. Jadi antum jangan berharap Ustaz, anak bisa nggak baca doa sekali terus dosanya dihapusin Ustaz. Jadi nggak perlu baca doa lagi. Terus baca doanya. Kenapa? Karena dosa kita terus kita lakukan. Maka doa itu akan yang yang akan mengiringi diampuninya dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Ustaz, setelah era kenabian dari perkataannya. Siapakah sami'na wa atokna? Ini dapat kita laksanakan. Misalnya apakah hanya sebatas hal-hal terkait dengan tauhid saja? Faham antum dengan pertanyaannya jemaah. Setelah era kenabian, ya mungkin dia Apakah sami'na wa ato'na itu hanya untuk sekarang tauhid ketauhilah bahwa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafa wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian kepada Islam secara kafa wala tattabi'u khutuwati syaitan jangan ikutin langkah-langkah syaitan jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan semuanya. Tentunya yang prioritas adalah tauhid. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tingkatan agama ini. Yang pertama ditanya Islam. Ceritakan Islam itu dua kalimat syahadat. Berarti Islam itu dimulai dengan tauhid dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tingkatan yang kedua tentang iman. Apakah iman itu? Ceritakan tentang rukun iman, baru rukun ihsan. Jadi kita menerima agama ini secara utuh jamaah. Dan yang udah pada ngaji, tolong nih udah pada ngaji. Antum harus menunjukkan kepada dunia tentang indahnya Islam lewat perilaku dan akhlak antum. Karena sebagian orang, wah oh, anak ngaji tauhid Ustaz, iman. Akhlak aduh kurang akhlak kurang penting Ustaz. Yang penting itu tauhid. Betul yang penting itu tauhid, tapi tahukah kita bukti tauhid seseorang kuat itu adalah akhlak yang mulia? Kata Nabi saw, alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna keimanan, paling sempurna tauhidnya. Siapa? Yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau antum merasa tauhidnya sudah bagus, imannya udah kuat, tapi akhlaknya buruk, tidak benar. Orang akan menilai tauhid antum lemah, iman antum lemah. Karena buktinya kalau ngomong kasar. Kalau ngomong suka mencaci. Lepak lewat depan rumah tetangga, nggak assalamualaikum. Kenapa? Alul bid'ah. Astaghfirullahaladzim. Padahal kita diperintahkan untuk menebarkan salam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Nih, kalian tidak akan beriman, tidak akan masuk surga sampai beriman. Tetap masuk surga itu syarat utama beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan sampai tingkatan keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau enggak aku kasih amalan kalau kalian amalkan kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi SAW? Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ini sami'na wa Sampai salam pun usahakan kita tebarkan. Antum markir, markir, apa, markir motor. Ada tukang parkirnya. Kelihatan muslim. Insya Allah tukang parkir motor semuanya. Antum, Assalamualaikum, kabar bang? Insya Allah. Tunjukkan, dia akan lihat, oh baru pertama lihat jenggotan salam sama anak ini. Karena kita banyak tidak mengamalkan jamaah. Tolong tuh, sami'na wa dalam semua lini kehidupan kita. Baik, pertanyaan terakhir. Mohon saran dan cara menghindari fitnah wanita karena ana sudah menikah. Iya. Ini ini sudah menikah masih terfitnah wanita. Ya emangnya Ustaz nggak terfitnah. Semuanya istrinya empat masih terfitnah dengan wanita. Bagaimana cara terhindar dari fitnah wanita? Menundukkan pandangan. Satu kuncinya. Semua musibah itu bermula dari pandangan mata. Seorang sebelum menikah itu melihat calon istrinya adalah wanita terindah yang ada dalam dunia. Bahkan dengar suara is, calon istrinya berbicara, Allah hatinya itu, oh, Masya Allah calon istrinya lewat, ya Allah ini yang bakal jadi bini aku ya Allah, masya Allah, masya Allah. Itu di atas ranjang kepikiran dia. Ketika jadi bininya di sebelahnya dia lihat, aduh ternyata cuma kayak gini dia. Ini masalahnya. Ngeliat istri tetangganya lewat, oh yang ini masya Allah. Kenapa jamaah? Karena kita tidak menundukkan pandangan mata kita. Apabila kita menundukkan pandangan mata kita, selesai fitnah wanita. Selesai. Kenapa wanita disuruh tutup aurat? Karena wanita itu menutup auratnya pun masih menggoda. Apalagi auratnya terbuka. Maka nasihat ana, antum jaga pandangan antum. Dan antum akan rasakan bahwa istri adalah yang terindah buat atau antum mau tanya apa poligami solusinya? Antum mau istrinya dua, tiga, empat. Kalau nggak jaga pandangan mata, tetap. Tetap. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama. Andai kata, engkau melihat ada seribu wanita telanjang. Kemudian ada satu yang pakai baju. Pertanyaannya, apakah dia melihat yang seribu yang telanjang? Atau yang pakai baju? Dia lihat kenapa ditutupin punya dia. Itu godaannya jemaah. Karena pandangan mata ini jemaah. Maka tundukkan pandangan mata. Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menahan pandangan mereka. Wallahi jemaah. Menahan pandangan. Ana tadi malam alhamdulillah diselamatkan sama Allah. Anak naik pesawat dari Lombok kan banyak turis. Duduk di sebelah anak perempuan pakai celana pendek. Ana ya Allah. Sebagian orang, oh, Ustaz kan bukan pilihan Ustaz. Itu kan takdir Allah. Masya Allah. <laughs> Allah ya. Ini antum dikasih fitnah nih. Allahu Akbar. Ana cuma berdoa ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan di sebelah anak kosong anak bisa pindah. Subhanallah. Itu apa yang bagian ngurusin pramugari? Kepalanya yang pramugari itu apa namanya? Preser. Yang biasanya bukan bukan kopilot jamaah. Ada yang biasanya ya itulah yang biasa ngomong-ngomongin itu. Waktu anak masuk, anak udah berapa kali ketemu dia, Ustaz, ahlan, kata dia. Setelah anak ya anak hati mulai berdebar-debar jamaah. dia datang, Ustaz, pindah ke depan, kosong. Masya Allah, karena ngomong. Rizki duduk di kursi pertama pesawat sendirian jamaah. Masya Allah, sebelah nggak ada orang. Alhamdulillah itu termasuk penjagaan Allah jamaah. Kalau enggak, Mungkin antum sabar lima menit. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Ini jemaah. Wallahi jemaah. Memang kita perlu menghindari tempat fitnah itu supaya selamat. Mau nggak mau hati lemah, lemah hati manusia. Antum mau pasang apa? Kacamata kuda. Kadangkala gatel kakinya. Aduh kok gatel kakinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak bersyukur <laughs> sama Allah jemaah diselamatkan dan terima kasih kepada yang mindah ana itu jemaah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi itu yang bisa anak sampaikan. Kurang lebihnya anak mohon maaf apabila benar yang anak sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ana serahkan kepada Ustaz Imran. Barakallahu fiikum. شكرا كثير جزاك الله خير برا حاضرين جماعة سكاليان إخواني وأخواني أسأل